Hmm. Kuliah Ma'rifatullah yang ke-11 kita dapat laksanakan dan insya Allah Rabu depan uh, kuliah terakhir ya. ya. Rabu depan tanggal berapa? Tiga satu ya ya ya. Iya, saya insya Allah sesuai dengan program kegiatan mudah-mudahan bisa karena tanggal 1 rencana ke Muara Labu eh, Sumatera Barat eh, kebetulan Menteri Pertanian akan mengunjungi Babu Salam cabang Muara Labu tanggal 4 dan juga persiapan pembinaan guru-guru dan mobile league sampai tanggal 4 dan Kemungkinan tanggal 4 juga langsung ke Aceh, ke Banda Aceh. Juga persiapan penerimaan siswa baru dari Pondok Pesantren Al-Quran di Aceh Besar, yaitu di Montasek. Eh, kuliah kita terakhir kalau tidak salah sayap ma'rifatullah pertama khauf kedua, roja ketiga, apa? Mahabba dan ketiga asyok. E, eh, rindu. E, rindu ini akan melahirkan e, apa? ke apa? cengkrama atau apa bahasa kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala atau berasyik maksuk dengan Allah Subhanahu wa taala eh, terutama di dalam eh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin ada satu zikir yang merupakan puncak daripada rezeki yang disediakan oleh Allah bagi hambanya sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa man ka, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada siapa yang mengharapkan liqa nah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka falyamal 'amalan salihan hendaklah beramal dengan amal yang soleh yang nanti kalau kita hubungkan tujuh pintu surga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang beramal soleh disediakan e, memilih pintu-pintu surga mana yang ingin dimasuki. Ada beberapa kelompok yang dipilih atau disuruh oleh Allah atau Rasulullah untuk memilih pintu-pintu mana yang dipilih dari tujuh pintu-pintu surga itu yaitu pertama yang mati syahid yang mati syahid e, kedua yang menginfakkan pada hart, hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain e, berbuat banyak amal soleh untuk kepentingan masyarakat itu yang kedua e, ketiga Rasulullah SAW menyatakan pemimpin yang adil dipersilahkan untuk memilih pintu surga mana yang ingin dimasuki. Eh, kemudian keempat Rasulullah mengatakan seorang istri yang sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kesucian dirinya dikala suaminya tidak ada dan menjaga harta suaminya, serta taat dan patuh kepada suaminya, dan senantiasa menggembirakan suaminya jika suaminya memandang kepadanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, silahkan ibu-ibu pilih pintu surga mana yang ingin Anda masuki. Nah, sedangkan ahli salat sudah ditentukan pintunya, ahli puasa sudah ditentukan, ahli zakat sudah ditentukan, tapi lima kelompok ini kata Nabi diberikan keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan memilih pintu surga mana yang Anda ingin pilih. Ini menunjukkan keutamaannya. Maka marilah kita melihat doa ini. Allahumma ftah alayna futuhal arifin. Warzuqni laddatan nazar ila wajhikal karim. Wasyauq ila liqaika. Allahumma ftah alayna futuhal arifin. Allahumma ini panggilan kepada Allah. Kalau kita mau manggil kepada Allah bukan ya Allah, ya Allah, tapi Allahumma dan ini panggilan yang akan menjadikan doa kita mustajab. Allahumma eh, iftah bukakanlah alaina bagi kami futuhal arifin pintu-pintu orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat arifin nah, warzuk ah, kalau di sini na di sini juga na gitu. <laughs> gitu. kalau di sini ni juga ni jadi Allahumma ta'alai alayya nah, gitu bisa pribadi Allahumma alayya futuhal arifin warzuqni. Nah, kalau di sini na warzuqna ladzatan nadar ila wajhikal karim wasyauq ila liqaika. Jadi di sini boleh Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna. Nah, jadi kalau bentuk jamak di sini jamak itu bukan menunjukkan jamak tapi penghormatan kepada Allah kalau kita menggunakan bentuk jamak. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu ma'rifat itu kepadamu ya Allah. Warzuqna, berilah rezeki kepada kami. Ya, kepada kami, tapi sebenarnya kita pribadi. Ladzatan nazar, kelezatan memandang wajhikal karim, wajahmu yang maha mulia wasyauq ila liqaika dan syauq rindu e, ketemu dengan engkau ya Allah. Ah. Nikmat yang tertinggi yang diberikan Allah kepada hambanya di sini. Ladzatan nazar. Kelezatan memandang wajahmu. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak seluruh ahli surga bisa mencapai derajat itu. Hanya orang-orang yang tertentu dari hamba-hambanya. Dan kalau sudah sampai kepada ladzatan nazar, surga yang begitu indah itu sudah tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan nikmat bisa memandang dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap ahli surga kata Nabi bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak setiap ahli surga bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini mudah-mudahan mendapat rezeki macam itu. Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauq dan rindu. Ah, rindu ketemu dengan Allah inilah yang akan memberikan ke apa ini namanya berasik masuk senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasakan eh, nikmatnya bersatu dengan Allah dan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala karena kerinduan ini harus ditindaklanjuti dengan kenikmatan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira inilah terakhir daripada empat sayap ma'rifatullah karena rebu depan terakhir jadi kita akan selesaikan paket ma'rifatullah ini eh, secara singkat dan untuk selanjutnya itu bisa dilanjutkan kalau ada waktu itu meningkat pada uh, tazkiyah. Uh, tazkiyah yaitu tazkiyatul arwah e, bagaimana kita mem, apa itu ruh e, apa hakikat ruh dan bagaimana mentazkiyahkan ruh itu itu tazkiyatul arwah kedua tazkiyatul akal bagaimana mentazkiyahkan akal apa akal itu apa fungsi akal itu dan amal-amal apa yang akan mendorong kepada kita untuk bisa mentazkiyahkan mensucikan akal ini Kemudian ketiga, tazkiyatul qalb. Membersihkan qalb, hati, qalb. Apa qalb itu? Dan ada berapa penyakit hati? Imam Ghazali menyatakan penyakit hati itu ada 60. Ya. Ada 60 ibu-ibu. Tapi obatnya juga ada 60. Ya, di antaranya iri hati, dengki, dendam, hikit, kibir, ria, sum'ah. Itu itu penyakit-penyakit qalb. Satu saja Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak mungkin masuk ke dalam surga orang yang ada dalam kalbunya setetes saja dari penyakit kibir, sombong. Tidak mungkin masuk surga. Dan itu 60 penyakit qalb yang harus kita tazkiahkan. Kita harus bersihkan. Yang paling tinggi dari penyakit hati itu adalah hasad. Al-hasad. Ya. Hasad. Itulah puncak daripada penyakit qalb. Al-hasad. Min syarri hasidin idha hasad. Nah, itu. Nah, kemudian keempat, tazkiyatul apa? An-nafas. Nafsu nafsu kiri lawama eh apa amaro tengah-tengah lawama ketiga nafsu mutmainnah nah, itu tazkiyatun nafs tapi kalau kita perdalam lagi ada empat lagi tujuh tingkatan nafsu tujuh tujuh tujuh nah itu e, kalau ada waktu dan masih ada itu lain kali tergantung kepada ibu-ibu dan DKM <laughs> gitu ya Ya, saya kira baiklah kita lanjutkan dengan muraqabah. Ya. Ya, memelihara sayap makrifatullah boleh? Bagaimana memelihara ini metodologinya supaya terpelihara? Satu, biasakanlah ilzamil wudu'a enteng. Biasakan ada wudu setiap saat dalam 24 jam selamanya ada wudu Eh, Rasulullah SAW menyatakan orang yang ada wudhunya kemana saja berada di bawah lindungan para malaikat. Ya, tak usah kita bahas secara mendalam ini keutamaan wudhu ini. Ada wudhu dan nanti di akhirat orang yang senantiasa ada wudhunya itulah yang paling eh, memancarkan nur ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilzamil wudu'a ini. Entengnya Bu <laughs> kalau masih muda-muda gampang, kalau sudah tua cara bapak sudah istilahnya beser gitu ya. <laughs> Kedua menghadiri majelis-majelis ilmu dan zikir. Rajin menghadiri majelis-majelisul ilmi. Ya, majelis-majelis ta'lim membersihkan jiwanya, mengasah otaknya dengan ta'lim. Nah, ini akan mendorong ke arah itu Kemudian majlis-majlis zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini namanya sahabat. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena pergaulan ini pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian ilzamil Quran kata Nabi. Ini ada hadis-hadisnya semuanya. Ilzamil Quran. Biasakan membaca Al-Quran. Biasakan ilzamil Quran biasakan membaca Al-Quran ah, kemudian ilzam biasakan datang ke ulama minta nasihat secara pribadi bersilaturahim dengan ulama ini ulama ini ulama ini nah ini banyak atuda itu ya banyak atuda karena sibuk gitu <laughs> mau datang ke datang ke Pak Miftah Farid secara khusus datang ke Kiai Habib Usman ke mana minta nasihat secara khusus. Nah, dekat dengan ulama-ulama dan sering minta nasihat secara khusus. Ini ada perintah Nabi. Nasihat. Kalau ini kan umum ya Tapi kalau khusus, ah, datang ke kiai ini, datang ke kiai ini, datang ke ulama ini, minta nasihatnya. Ya, kemudian, nah ini Aksiru bidzikri hadhil lazzat. Kata Nabi, perbanyak ingat mati. Kita ini akan mati. Ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh kata Nabi, perbanyak siaha. Siaha safar keluar lebih-lebih kata Nabi melihat tempat-tempat sejarah yang pernah diberi kejayaan oleh Allah kemudian Allah hancurkan. Ya. Mengunjungi kerajaan Sabah yang dulu dinamakan Baldatun Taibarabun Gofur, ya, bendungan Ma'arib, bendungan pertama di dunia kemudian dihancurkan oleh Allah. Mengunjungi puing-puing dari kota Sodom dan Gomora, mengunjungi laut mati. Laut mati yang luasnya 5 kali 30 kilometer itu adalah puing dari kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Allah pada zaman Nabi Lut bukan saja kata Nabi karena homoseks tapi saya temukan beberapa riwayat lagi Nabi mengatakan kota Sodom dan Gomora itu di samping pelacuran yang begitu hebat saat itu dan homoseks perempuan tidak ada rasa malu lagi buka-bukaan aurat di depan umum. Itu. Nah, itu kenapa kota Sodom Gomora dihancurkan. Dan Laut Mati itu 250 meter di bawah di bawah permukaan laut. Nah, atau pergi ke Mesir dan melihat tempat si korun ditenggelamkan oleh Allah yang dalam Quran Fahasab nebihi wabidarihi alal ar. Kami tenggelamkan si Karun dan pengikut-pengikutnya kotanya itu longsor tiga kilometer ke dalam. Nah, kemudian menjadi danau yang luasnya lima puluh lima ribu hektar. Ya, puluh lima ribu hektar. Ya, atau kalau tidak ini ah sudahlah ke Aceh saja. <laughs> Lihat bekas-bekas tsunami. <laughs> Tsunami. Nah, nanti akan menimbulkan makrifat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti mungkin bulan depan kita akan meresmikan eh, SMA Babu Salam pesantren. Ya, kita juga akan ngajak jamaah kalau ada yang mau ikut. Ya, melihat babus salam di sana dan melihat juga ke Ulele bagaimana eh, bekas-bekas dari tsunami atau nanti ke Muara Labu atau eh, ke Malabo eh, bisa melihat kota Malabo yang hancur ya sambil melihat bulan depan kita baru pembukaan peletakan batu pertama eh, Babus Salam cabang Muara Labu yang sekarang, eh, yang kemarin alhamdulillah eh, kita Babu Salam sudah baru dapat 4 miliar untuk pembangunan di Melabu. Kita butuh 6 miliar. Ya. Jadi kita murah koba. Terakhir apa? Siaha wasaihun. Itu dalam Quran syarat 30 inti syariat Islam, umat Islam itu harus banyak siaha apa siaha you ya, travel apa apa ya traveling is the large college gitu. kata Nabi nah, atau kata orang Arab as-safaru madrasatun kabiratun safar itu sekolah yang paling besar eh, college yang paling luas eh, madrasah kabirah nah, itu Nah, atau mau ke Wakatobi. <laughs> Jalan-jalan ke Wakatobi. Ya. Jadi, sekarang kita muraqabah. Muraqabah ini dari raqabah yarkubu rukuban wa riqaban riqbatan. Menjaga, mengawal, mengawasi penalaran perenungan. Ya, jadi, melestarikan pengawasan Allah kepada kita sehingga merasa kemana saja dan kapan saja kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Ya. Muraqabah. Muraqabah ini buah daripada ma'rifatullah. Ya. Wahai manusia, telah kejadikan taman surga sebagai tempat tinggalmu di sisiku. ini taman surga Ya, tapi tadi kalau melihat dan ketemu dengan Allah itu lebih nikmat daripada surga. Ya. Mana? Ya. <laughs> Agar engkau senang tinggal di tamanku, telah kebersihkan surgaku dari musuh-musuhmu, dari setan pengganggu. Setan tidak bisa, Mas Iblis tidak bisa. Aku keluarkan sebelum engkau masuk ke dalamnya. Adapun tempatku di dunia ada dalam hatimu. Nanti dalam kiblat sudah dibahas ya. Kiblat Ibu, bapak-bapak sudah tiga tingkatan kiblat. Ya. Kiblat amal, nah ini menghadap ke Masjidil Haram. Kiblatul ilmi tidak. Saya sholat tadi menghadap ke Gusti Allah. Nah gitu. Nah kalau sudah, ya? nah sudah menghadap ke payun-payun berhadap-hadapan dengan Allah. Tadi juga saya di pengajian Siti Hadijah, ibu-ibu kalau salat menghadap ke mana Kiblat. Wah. <laughs> Sama juga <laughs> menghadap ke kiblat. Kiblat itu artinya arah. Kiblat itu artinya titik. Ya enggak apa-apa. Itu taman kanak-kanak gitu. <laughs> ya. Ya. Sedangkan tiap hari ini wajah tu lilladzi fatan. Saya hadapkan jiwa ragaku kepada Allah. kepada Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan Ka'bah itu yang mencipt itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi eh adapun tempatku di dunia ada dalam hatimu. Ah itu ketiga kiblatus sir Nah, Allah mengatakan tiga ayat. Aku dengan kamu, kata Allah, dibandingkan urat lehermu, lebih dekat aku kepadamu dari urat lehermu. Nah, ada yang berdoa ke atas Allah nah, Padahal dekat di sini. kata Allah, aku lebih dekat kepadamu. Kenapa jauh-jauh doa ke sana? <laughs> Aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu itu. Sudah. <laughs> Nah, kalau kiblatul ilmi itu berhadap-hadapan masih di luar gitu ya. Jadi eh, adapun tempatku di dunia adalah hatimu. Eh, sudahkah engkau usir setan-setan yang tinggal di dalamnya? Sudahkah engkau bersihkan dari segala kedengkian? Nah, itu ini tazkiyatul qalb ya. dengki kesombongan dan kotoran batin lainnya hingga aku senang tinggal di dalamnya dan aku tetap bersemayam selama-lamanya. Jadi ini harus tazkiyah. Kalau sudah tazkiyah, tak usah Allah malaikat saja. Nabi mengatakan, malaikat tidak bisa masuk ke rumah yang di dalamnya anjing-anjing. Jadi dalam rumah itu ada anjing, itu malaikat tidak bisa masuk kepadanya. Ya, itu lahir. Tapi kalau sudah naik ke batin, hati itu ya ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Malaikat tidak bisa masuk ke rumah ini bukan memelihara anjing, tapi ini watak anjing itu di sini. Jadi Allah tidak masuk ke dalam hati yang dalam hati itu ada anjing. Ada apa? Tidak kenal halal haram, tamak, rakus gitu. <laughs> Ya, itu makna hakiki daripada anjing itu. Ya, kalau orang lahiriah, oh iya, tidak boleh memelihara anjing gitu ya, boleh gitu. Nah, tapi yang dimaksudkan di situ ini harus bersihkan dari watak anjing, rakus, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Itu malaikat tidak bisa masuk, apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa masuk ke dalam hati yang kotor gitu ya. Terus wa Allah ala kulli syai'in raqiba dan Allah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Kemudian hadis Nabi yang sangat populer al-ihsan antakbudallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Berhadap-hadapan itu ya, melihat Allah. faillam takun tarahu ya sudahlah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan memang kamu tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala. Mata dunia tidak bisa. Tidak bisa. Mata dunia hancur. ini Kalau mau melihat Allah. Nah, kamu tidak bisa fa innahu yaraka yakinkan saja bahwa Allah melihat kamu jadi di mana-mana kita diawasi dilihat oleh Allah bukan takut ke BPK takut ke polisi takut bukan tapi kepada Allah Subhanahu wa taala ya ya ini tingkatan tingkatan proses perjalanan seseorang itu kalau kita ingin sampai naik ke muraqabah, itu dimulai dari muhasabah. Kita harus banyak muhasabah. Introspeksi. Nah, ini. Kedua, kalau sudah kita introspeksi, kita lihat kekurangan kita, maka sesudah itu kita mu'aqabah. Memberi sanksi kepada kekurangan kita sanksi-sanksi terhadap kekurangan kita, kelemahan kita ini. Contohnya para sahabat lah. Tak usah jauh-jauh. Umar bin Khattab. Ya. Pasti kenal siapa? Umar bin Khattab al Faruk Nah, gitu. al Faruk Eh, beliau suatu saat telat sehingga ketinggalan serakaat salat asar. Nah, karena ketinggalan salat asar, sibuk di kebun, akhirnya dia mu'aqabah, kebunnya diwakafkan. Nah, itu namanya sanksi mu'aqabah. Gitu. Padahal hanya ketinggalan satu satu rakaat. Itu namanya mu'aqabah. Nah, atau Imam Ghazali kita masuk ke masjid ini tadi Salat apa? Eh, salat luhur. Masuk. <laughs> tahiyat masjid. <laughs> nah, tahiyatul masjid. Kata Imam Ghazali, kalau karena suatu hal kamu tidak bisa tahiyatul masjid, bisa mu'aqabah. Berikan sanksi. Baca saja al-ikhlas sepuluh kali. Dan sepuluh kali itu kompensasi menutup tahiyatul masjid itu itu disebut apa muakobah nah, itu biasa kita puasa sunat suatu saat tidak puasa sunat ah muakobah bagi tiga liter beras ke fakir miskin nah, itu muakobah sanksi jadi mendorong kita aktif beramal ini kurang di sini, tutup sini, kurang sini, tutup sini, kurang sini, tutup sini, kurang sini, tutup di sini. Nah, kalau ulama-ulama besar yang biasa salat tahajud, salat tahajud. Suatu saat karena kesibukan tidak salat tahajud. Besoknya dia bersumpah berjanji akan menghatamkan Al-Quran dalam waktu enam hari. Untuk menutup karena tidak salat tahajud. Itu ditutup dengan menghatamkan Al-Quran dalam waktu enam hari. Ya, enam hari itu kira hadar. Al-hadar. Hadar itu cepat. Ya. Nah, kira hadar itu ada lagi yang cepat tingkat-tingkat. Ya, kalau kita di Babu Salam biasanya bisa 12 jam khatam Al-Quran. Untuk kiraah hadar 12 jam khatam Al-Quran. Tapi ulama yang mencapai derajat eh, dapat Al-Mustatraf. Al-Mustatraf itu Guinness Book of the Record. Itu Imam Al-Habib yang delapan kali khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Itu. Jadi itu apa itu yang rekod delapan kali khatam dalam sehari semalam. Kita sekali setahun juga susah. <laughs> sekali setahun juga ibu-ibu susah ya gitu. <laughs> ya, itu menghatamkan Al-Qur'an dalam satu salat tahajud. Sampun? Sampun <laughs> gitu. Ya, sudah kan? <laughs> ya. Jadi singkatnya gini, ada santri lapor kepada gurunya, guruku saya tadi malam sholat tahajud dan alhamdulillah khatam Al-Qur'an dalam satu sholat tahajud. Jadi sebelas rakaat itu sahataman. Ya, diantaranya Usman bin Affan biasa, sahabat-sahabat biasa, khatam Al-Quran dalam satu sholat tahajud atau satu salat tarawih itu itu di kalangan ulama-ulama. Tapi kiroahnya namanya kiroah hadar, al hadar, bukan tartil hadar. Ya, ya cepat. Ya, hadar. Ya, uh, langsung gurunya kalau kamu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu salat tahajud, coba nanti malam kamu bangun salat tahajud lagi. Tapi coba hadirkan gurumu di hadapan. Seolah-olah guru mendengarkan bacaan kamu, melihat kamu, mengetahui gerak-gerik kamu. Dia pun bangun malam, dia hadirkan gurunya. Tahu-tahu hanya seperdelapan Al-Quran yang dia hatamkan. Setelah dia hadirkan gurunya. Lapor nah, ya guruku, saya tadi malam sudah salat tahajud. Saya hadirkan guru, tapi hanya seperdelapan Al-Quran yang hatam. Alhamdulillah, seperdelapan Al-Quran. Coba nanti malam, kamu sholat tahajud lagi, tapi nanti malam bukan gurumu yang kamu hadirkan, tapi hadirkan apa eh, seorang sahabat. Kalau kamu mencintai Umar bin Khattab, Abu Bakar, Usman, hadirkan. Bangun dia malam. Hadirkan seorang sahabat. Tahu-tahu seper 16 Al-Quran saja. Yang dia bisa lapor pada guruku hanya seper enam belas saja yang saya hatamkan. Wah syukur <laughs> sudah bisa seper enam belas Coba nanti malam kamu bangun sholat tahajud lagi. Hadirkan seorang apa? Hadirkan Rasulullah. Rasul yang kita beragama karena Rasul dia hadirkan Rasulullah. Tahu-tahu hanya seperti 32. Al-Quran saja yang dia hatamkan. Jadi satu juz kurang. Satu juz kurang. Lapor kepada gurunya, coba nanti malam kamu hadirkan Jibril yang mengirimkan wahyu kepada Rasul. Dia bangun sholat, dan dia hadirkan seolah-olah Jibril melihat mendengarkan suaranya bacaannya makharijul huruf segala-galanya tahu-tahu seper 64 Al-Quran saja tidak cukup satu juz yang khatam sudah itu lapor gurunya ya sudahlah sekarang terakhir sekarang kamu hadirkan Allah kamu sudah melatih di sini naik hadir-hadir, kamu bisa hadirkan apa guru, kemudian sahabat, kemudian rasul, malaikat. Sekarang hadirkan Allah. Allah yang maha rakib, melihat, mengetahui lahir batin kamu, kamu bohong atau tidak bohong. Itu Allah melihat dan mendengar, mengetahui suara kamu. Apakah kamu munafik atau tidak? Dihadirkan Allah. Tahu-tahu ketika dia baca iyyaka Nak tidak tamat. Nak bodoh. Dia pahami nak bodoh ibadah itu harus artinya apa? Siap jadi kembang apa? Hamba yang menghambakan diri ada suara. Kamu tidak menghambakan diri kepada Allah. Kamu selama ini menghambakan diri kepada nafsu, menghambakan diri kepada dunia, menghambakan diri kepada ini, ini, ini, ini. ini. Nah. Kemudian, nak bodoh ibadah itu harus siap jadi kembang matahari rahmatan lil alami kamu belum jadi rahmat di rumah tanggamu, di tetanggamu, di masyarakatmu, di kantormu tidak jadi rahmat. Kemudian nak bodoh siap jadi anak anak panah gitu. sudah siap jadi anak panah saya kemarin anak PII ikut, kumpul anak-anak PII siapa yang siap mau dikirim keluar Jawa ada seorang gadis Pak Kiai saya siap saya dulu sudah terjun di Ambon Pak Kiai saya sudah terjun di Aceh kalau Pak Kiai tugas ke Wakatobi kemana siap wah itu anak anak panah anak panah tapi di Curial guru-guru Babu Salam ngomong, nah, duh ingat ombak katanya, wah sudah gini-gini. Nah, sudah. <laughs> Tidak siap jadi anak anak panah <laughs> gitu. Akhirnya Fatihah saja tidak tamat. Ketika dia hadirkan Allah, nak ibadah saja. Ada suara, kamu bohong. Kamu bukan menghambakan diri kepada Allah. Kamu menghambakan diri kepada dunia, kepada harta, kepada pangkat, kepada jabatan, kepada kamu bohong nak budu nak budu itu kepada Allah. Akhirnya eh, di dalam kitab itu diceritakan satu pekan kemudian eh, santri ini meninggal dunia. Ya, santri itu meninggal dunia. Ya, jadi mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberi sanksi kepada atau kompensasi. Ya, bisa saja kompensasi. Kita biasa amal ini, tahu-tahu suatu saat berhalangan. Ah, tutup dengan amal soleh yang lain. Kurang di sini, tutup dengan amal yang lain. Itu disebut mu'aqabah kompensasi, sanksi sudah itu muhasana memperbaiki amal-amal kita. Sudah itu mujahada optimalisasi. Sudah itu istiqomah. Ah, sudah itu berusaha muraqabah. Merasakan hadirnya Allah bersama kita kapan saja, di mana saja. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat baik lahir maupun batin. Ah, sesudah mu'aqabah ini ke atasnya itu mukasyafa dan musyahadah ya itu lain kali kita bahas jadi muka syafa itu terbukanya tabir antara dirinya dengan Allah mujahada apa e, musyahada menyaksikan Allah dalam kehidupannya terus eh muka syafa musyahada terbukanya tabir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu pembahasan yang khusus. Ya. Uh, untuk muraqabah ini satu ya yang paling utama yaitu as uzat zat. Nama zat Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Ini Allah satu boleh li, lahir zikir lisan boleh kol boleh sir tiga juga Zikir itu bisa. Lisan, kal, hati, sir di dalamnya. kal lagi itu. Sir. Ya. Kedua, zikir muraqabah. Nah, ini nih. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bi. Nah, ini ini diambil dari saripati Al-Quran. Jadi diambil dari saripati Al-Quran. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bi. Uh, tiga tahun yang lalu di Mekah, karena kita jamaah haji setiap tahun. Di Mekah itu ada kuliah ma'rifatullah selama di Mekah. Ya. Jadi kurang lebih eh, 30 kali pertemuan Mekah Madinah eh, mengajarkan muraqabah ini ada di antara jamaah kita mantan pengawalnya Kahar Muzakkar. Dia dari masa lambu, orang Bugis, langsung tanya, Pak Kiai, saya ini terima di Bugis sana, di, di sana dia bilang, itu saya dapat ilmu ini, saya satu satu ringgit emas. Satu rupiah emas, satu suku-suku emas, satu talen emas, satu ketip emas. Berapa kira-kira itu? Ya mungkin sekarang sekitar 50 juta gitu ya. 50 <laughs> juta ringgit emas gitu ya. Nah itu uang emas gitu ya. Saya katakan, terus pengalaman Anda di hutan karena Anda ya pengalaman saya perang dengan TNI dia bilang perang dengan ah, peluru sambar menyambar sudah ya saya katakan saya bukan untuk itu ini diajarkan bukan untuk itu tapi kalau efeknya ada itu sudah kita bahas pengamalan melahirkan pengalaman. Pengamalan melahirkan pengalaman. Saya barusan kemarin di Lipi, ceramah di Lipi setelah selesai ada Pak Kiai saya alhamdulillah Allahu Hadri, Allah ini pengalaman dia anak saya DO <laughs> KO DO di di mana di IPB aduh saya stres hanya habis sudah 20 juta tapi dengan ini alhamdulillah tegar lagi sampai sekarang alhamdulillah gitu ya jadi nanti pengamalan melahirkan pengalaman nanti pengawalannya sama pengalamannya beda ini Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidi Allahu ma'i ya sudah kalau kita sudah bersama Allah, apa yang berani? Kalau sudah bersama Allah, atau dalam zikir yang lain, khabatu nafsi fi ini bismillah. Saya bersembunyi di dalam khazana basmalah. Ya, kalau sudah nyumput bersembunyi di dalam Allah, apa yang bisa mempan gitu ya gitu. Nah, itu. Jadi Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku, nadiri melihat aku, syahidi menyaksikan aku bersama aku, dan Allah menghitung bi. Ah, ini bisa diamalkan. Kalau guru-guru saya sehari lima ribu. Ya, tapi di situ kalau tidak salah, saya beri, sudahlah sepuluh kali aja lah Pak, dah sholat. Ya, apalagi orang telkom sibuk gitu. <laughs> 10 kali tiap ada sholat. <laughs> Mau lebih dari itu sambil ke Jakarta di jalan tidak pernah lepas. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i terus. Ya. Ya. Terus eh, muraqabah ah, ada muraqabah melalui ayat-ayat Al-Quran. Muraqabah melalui zikrul maut. Nah, murakabah melalui ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat-ayat ma'rifatullah. Ayat-ayat ma'rifat. Ya. Kita ambil satu saja hari ini. Ah, Rabu depan kita ambil satu. Ini. Ayat ini. Ayat ma'rifat. Ya. Ini. Wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Ah, kalau ini dibaca berulang-ulang, kemudian memahami ayatnya, di sini keagungan Allah luar biasa. Wa indahu dan miliknya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Ah, nanti ini ada tindak lanjutnya, boleh. Boleh kita minta. Kita minta, ya Allah berikanlah sedikit saja dari pintu kegaiban. Kalau Allah berikan, ya, boleh saja. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah yang memiliki pintu kegaiban. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui pintu kegaiban itu kecuali Dia. Nah, Wa ya'lamu ma fil barri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan wal bahar dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada daun-daunan yang lepas dari dahan dan rantingnya illa ya'lamuha kecuali Allah mengetahuinya. Coba di kota Bandung sedetik ada berapa daun yang lepas dari dahan? Sekabupaten Bandung se Barat. Coba bayangkan. Tidak ada satupun daun yang lepas dari dahan dan rantingnya semuanya itu di bawah pengetahuan sejawa, Se-Jawa, se-Indonesia, se-Asia, sedunia. Coba, Masya Allah. Luar biasa. Wa ma min Tidak ada daun yang lepas dari dahan dan rantingnya kecuali Allah mengatakannya wala habbatin fi dhulumatil ard dan tidak ada biji-bijian di dalam keras bumi ini wala ratbin tidak pula yang kering wala ya, yang basah dan yang kering illa fi kitabim mubin semuanya berada dalam catatan amal yang jelas kalau ayat ini didalami itu akan memberikan dorongan kepada kita keagungan Allah luar biasa sehingga kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Di lautan saja Masya Allah ya. Coba di lautan laut kalau laut itu kita apa? 73% dunia ini adalah laut. Dan kalau gunung-gunung, gunung Tangkuban Perahu, gunung Everest, gunung Merapi, gunung dipakai nimbun. Lautan ini, ya, lautan ini dipakai gunung-gunung pakai nimbun. Di Jogja itu 15 kilo ke selatan, di situ ada palung laut yang dalamnya 11 kilometer. Ya, 11 kilometer. Ada palung, palung, palung, palung laut yang banyak sekali. Kalau lautan ini kita timbun dengan seluruh gunung-gunung, maka dunia ini masih tertimbun apa terendam tiga kilometer ya. ya terendam tiga 3 kilometer ah semua itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala Terus Ini terakhir sudah itu Ahad, eh Rabu depan. puluh Ah. 73% muka bumi adalah air bila muka bumi diratakan seluruh daratan akan terendam air 3 km. 3 km. Ini. Ini. Dan apa yang ada di lautan ini semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di daratan pohon-pohon. Mampukah kita bersembunyi dari Allah? Nah, nah bisa. Ah, jadi inilah muraqabah dengan surah apa tadi itu? Surah Al-An'am 59. Wah, indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil birri wal bahr. Ini satu di antara 40 ayat-ayat mengenai laut. Ayat mengenai laut 40 ayat. Tapi kalimat laut 41 kali di dalam Al-Qur'an. Ah, semua itu di bawah pengetahuan Allah. Maka uh, saya kira marilah aha apa Rabu depan kita masih muraqabah sudah itu implementasi ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari terakhir itu apa buahnya ma'rifatullah ini dalam kehidupan sehari-hari kita akhiri sekarang dengan apa apa doanya tadi Allahumma علينا فتوح العارفين وارزقنا لذة النذر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون